Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Wa din wa akhwati fillah. Kita lanjutkan perkataan Syekh Hani bin Buraik hafizahullah taala di dalam suratnya tersebut Kata beliau, "Wa nahnu naktubu bimasyuratin bimasyurati syekhina wa walidina al-allamah Rabi' bin Hadi Ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah lil ikhwati jami'an fi Indonesia wa bil akhassi al-ikhwatul afadil al-mukhtalifin ma'ahu bi an yarju بأخيهم الفاضل ذي القرنين أخا وداعية ومعلما معهم حيث التزم بالرجوع عن كل المؤاخذات التي أقر بها المشايخ وهو بذلك يضرب مثالا طيبا يشكر له ونرجو له الثبات وعدم العود وعدم العود lima ukhidha alaihi hatta la yaftah baban lil firqa lil furqati wal khilaf yaliju minhu khusumus sunnah wa ala kulli man nasaha lahu ulama'us sunnah an ya'uda li nushihim wa yaltazim bihi wa la yukabir wa yu'anid nah inilah dia surat yang kami tulis berdasarkan musyawarah musyawarah syekhaina syekh kami dan ayah kami Al-Allamah Rabi' bin Hali Al-Madkhali hafizahullah untuk saudara-saudara ikhwas kalian di Indonesia dan akhos khususnya yaitu al-ikhwatu al-ikhwatil afadil saudara-saudara yang mulia al-mukhtalifina ma'ah yaitu yang berselisih dengan uh, Ustadzul Qarnain. Naam. Bi an ya, bi an yurahibu bi akhihim al-fadil Naam, khusus mereka saudara-saudara yang mulia tadi yang berselisih dengan Ustadzul Qarnain untuk menyambut baik saudara mereka yang mulia Dzulkarnain sebagai saudara, sebagai dai dan sebagai pengajar bersama mereka. Haitsul tazama birruju di mana beliau Ustadzul Qarnain berkomitmen konsisten untuk kembali rujuk dari segala muakhadat, dari segala kritikan-kritikan allati aqarra bihal masyayikh yang para ulama kita telah mengikrarkan kritikan-kritikan tersebut. Beliau kembali. Wa huwa bidzalik dan beliau dengan sikap kembalinya ini tadi, rujuknya ini tadi, yadribu mithalan thayyiban yushkarulah. Adalah memberikan suatu contoh yang baik yang patut untuk disyukuri. Wa narjulahu dan kita berharap kepadanya kekokohan dan tidak kembali lagi terhadap apa yang dikritikan atasnya hingga akan membuka kembali pintu perselisihan dan perpecahan yang akan masuk darinya dari melalui pintu tersebut khusumus sunnah musuh-musuh sunnah wa ala kulli man nasahalahu ulama sunnah dan berdasar dan atas segala atas setiap orang yang mendapatkan nasihat ulama sunnah ayau dalinusahim untuk mereka dia kembali kepada nasihat-nasihat para ulama tersebut dan berpegang teguh dengan nasihat tersebut walayukabir wa yu'anid jangan dia bersifat sombong jangan dia bersikap bersikap ngeyel anid ini ngeyel atau uh, apa bahasa kasarnya keras kepala jangan nah di sini ada sedikit kata-kata an kullil muakhadat karena beliau berpegang teguh untuk kembali dari seluruh kritikan-kritikan. Kata-kata kullu di sini diterjemah oleh para ustadz seluruh kritikan. Datang lagi orang-orang berpenyakit, SMS lagi. Ya. Ya akhi, masuk ke saya juga SMS-nya. Versi kritikan itu ada dua. Terjemahan Ustadz Lukman dan CS-nya menyatakan semua kritikan Versi yang lain Abdul Muti dan selainnya sebagian kritikan saja, sebagian yang lainnya tidak. Subhanallah untuk apa diperdebat-debatkan yang seperti ini lagi? Al-muhim kritikan muakhadat. Tidak usah antum banyak ngomong. Penyakit yang seperti itu. Bikin fitnah. Diam. Tidak usah SMS. Dua versi, dua versi. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Nah. Ini sok penasehat ya selalu SMS itu masuk ke anak SMS kan ke anak sebagai nasihat untuk anak nah wa'al jami' an yas'adu bijtima'il kalimah dan terhadap seluruh ikhwah untuk berupaya bersatu di atas satu kata, satu kalimat. Wa yafrahu biha dan bergembira dengan kalimat tersebut. Falijtima'u aslun azim, maka persatuan adalah prinsip yang agung dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah wa alamatun ala anna nasih la yuridu bin nushi illa wajha Allah illa wajha Allah subhanahu wa ta'ala dan itu juga adalah merupakan tanda terhadap orang yang memberi nasihat bahwa dia dengan nasihatnya itu tidak menginginkan melainkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena dendam, bukan karena benci, bukan karena hasad, tapi karena Allah nasihat tersebut. wanusi al-jami'a bi an yatruku asbab al furqa wa ya'khudhu bi asbab al-ijtima' wa tarki ta'assub lil ashkhas wa qabulil nus mimman jaa'a bihi wa 'adamat ta'ali an qabulil haqq. Dan aku wasiatkan seluruh kalian, seluruh ikhwah salafiyin untuk meninggalkan sebab-sebab perpecahan dan mengambil menempuh sebab-sebab persatuan, meninggalkan taasub fanatisme terhadap orang-orang tertentu dan menerima nasihat dari orang-orang yang mendatangkan nasihat tersebut dan dia tidak memiliki sifat ta'ali, sifat merasa tinggi, sifat merasa lebih tinggi. Naam, untuk menerima al-haq, gengsi untuk menerima al-haq. Tidak demikian. وأن نلتزم بالرجوع لعلمائنا في أمورنا الدعوية وأن لا ننطلق من فهمنا الخاص لمنهج السلف الصالح بل بعلم العلماء وفهمهم الصائب وحكمتهم وتجاربهم وتطبيقهم العلمي العملي لذلك المنهج الرباني العظيم الذي هو بحق وصدق يصدق عليه الوصف الإلهي للرسالة المحمدية العظمى ذلك الوصف fi qawlihi jalla sya'nuhu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan hendaklah kita berpegang teguh untuk mengembalikan perkara kita kepada ulama-ulama kita dalam perkara-perkara dakwah kita. Kembalikan ke ulama wa an la nantaliq dan jangan sampai kita beranjak sendiri dengan pemahaman kita sendiri. Naam, dengan pemahaman kita sendiri di dalam memahami manhaj salafus soleh ini. Tidak boleh. Nah, kita mengolah sendiri, jangan. Ya, bal bi ilmil ulama wa fahmihim. Bahkan yang benar berdasarkan olahan ilmunya para ulama, pemahamannya mereka yang benar, hikmahnya mereka, Naam, sikap bijaksananya mereka, sikap pengalaman, praktek ilmu dan amalnya mereka. Kita ikuti mereka, bukan dengan olahan sendiri. Nah, ini antum lihat sebagian satu saat yang banyak subhatnya ini. Nah, mengolah sendiri. Ya. Sudah kita nasihati ya akhi, ya ustad. Ikuti olahannya ulama. Ulama sepakat tujuh tahun sampai bertahun-tahun. Nah, berbicara masalah ini jalsa demi jalsa, pertemuan demi pertemuan. Ulama sepakat mengeluarkan pernyataan, statement peringatan terhadap Syekh Hajuri. Ikuti ya akhi, itu rumusannya ulama, olahannya ulama. Ah, datang yang ngeyel ini tadi. Ah, tidak sadar dia yukabir, bersikap merasa tinggi, merasa sombong untuk menerima. Kemudian menyatakan, bukankah kita diajarkan untuk melihat dalil? Coba lihat. Ini kalau antum ketemu langsung, cara langsung oleng antum. Ya, langsung oleng-oleng pulang. Oh iya ya, kita dibimbing untuk melihat dalil, jangan taksub. Bukankah Ustaz Hasan sendiri membacakan demikian? Nah, Nah, terjadi lagi syukuk, ya, keraguan-raguan, kebimbangan. Nah, begitu terus. Allahul musta'an. Iya, kita dituntut melihat dalil. Tapi dalam permasalahan-permasalahan khusus kamu tidak dituntut untuk melihat dalil, dituntut untuk melihat olahan ulama. Naam. Ya. Kalau kalian dituntut mengolah sendiri, kamu akan tersesat dan membuat kerusakan. Lihat. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita ulang-ulangi. Dalam surah apa itu? Idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri. Coba perhatikan. Kalau datang perkara yang berhubungan dengan keamanan, kerusakan. Persatuan keamanan atau kerusakan. Lalu mereka menyebarkan, mengolah sendiri masing-masing menyebarkan. Halas. Apa yang terjadi? Kerusakan. Ya. Allah katakan, walau radduhu, seandainya mereka menyerahkan pengolahan itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Ketika Rasulullah sudah meninggal berarti ulil amri yang mewarisi beliau. Ulil amri di sini adalah ulama-ulama khususnya para ulama-ulama besar, pembesar-pembesar ulama. Ketika itu saya bertanya kepada orang yang punya subhat ini. Ya. Mudah-mudahan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, saya ingin menyebut namanya tetapi ada sedikit keraguan-raguan bagi saya nanti perselisihan lagi pada antum. Ada lagi yang membela, ada lagi demikian-demikian taswisi lagi. Ya, terjadi lagi kebimbangan, keraguan-raguan. Nah, tapi di sisi lain saya takut juga masih ada yang dekat, masih ada nanti yang terpengaruh dekat-dekat mendengarkan kaidah-kaidahnya. Hah? Naam, labas saya menyebutkan kepada antum nama ini yang semoga dia mau tarojuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya nasihatkan untuk ikhwat tidak mendekat dan mendengarkan ya dalil-dalil atau nasihat-nasihatnya dalam perkara din ini khususnya dalam perkara manhajia ini dan ini satu bentuk tahzir peringatan ya Naam, akhuna Ustaz Ashadi. Naam. Sampai jam satu malam. Saya duduk bersamanya di rumah anak. Naam. Di situ ada Abdul Wahab Kolaka. Ashadi. Abu Bakar Larufi dan ada Ustaz Firman yang sekarang sudah berangkat ke Yaman. Naam, Allah yahfazuhu wa iyana. Semoga Allah menjaga beliau dan kita semua. Amin. Nah, dalam jalsa itu saya bertanya, mana ulama antum yang menerapkan ayat ini ulil amri? Yakin tidak bahwa permasalahan ini terkait dengan aman awil khauf, rasa takut atau perpecahan persatuan? Iya, yakin. Taib, apa perintah Allah dalam ayat ini? Kembalikan ke Ulil amri. Sekarang saya mau tanya antum, mana ulil amrinya antum? Nah, ini kan sederhana ya, antum insya Allah bisa paham ini. Mana ulil amrinya antum dalam menerapkan fitnah hajurin? Diam. Lalu kemudian dia menyatakan banyak semua di Damaj. Hati akhi banyak semua di Damaj. Namanya siapa? Ulil amri. Abdullah Al-Aryani. Antum tahu Abdullah Al-Aryani yang datang di Hombis itu. Berapa hari ya? Atau berapa minggu? Nah, Dan beliau ini jelas yakin tidak ada keraguan sedikit pun belum masuk dalam ayat ini ulil amri. Jelas. Karena level beliau ini ya sama dengan levelnya bahkan lebih tinggi levelnya dari Ustadzul Qarnain atau Ustadz Lukman Ba'abdu ya dalam dakwah ini ya antum perlu tahu supaya tidak zalim kita membalik fakta mengesankan orang yang masih junior dikatakan senior kibar ini berbahaya ya ini zalim perbuatan zalim sekalipun terkesan tawadu tenang lemah lembut tapi isinya zalim ya Naam. Anta ya Abdul Wahab. Siapa? Ulamanya antum dalam masalah ini yang masih membela-bela saya Yahya. Ulil Amri antum siapa? Diam. Tidak ada jawaban melainkan satu yang disebut Syekh Abdullah Al-Aryani. Lalu saya katakan, adapun saya, antum tidak perlu saya sampaikan. Siapa ulil amrinya saya? Antum sudah tahu sendiri. Iya kan? Buahnya. Nah, bukan banyak, tapi buahnya ya ulama murid-murid senior Syekh Mukbil sendiri Syekh Al-Wusabi Syekh Al-Imam Syekh Abdul Aziz Al-Burai siapa lagi Syekh Uthman As-Salim yang datang kemarin ah, hampir semua murid-murid senior Syekh Mukbil dari sembilan atau delapan orang yang senior Hah? Ditambah lagi yang dari Madinah di Mekah Syekh Robi di Madinah Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari. Di Mekkah Syekh Rabi, Syekh Ahmad Basmul, Syekh Muhammad Umar Basmul. Banyak sekali. Ulil amrinya kita di dalam perkara fitnah ini. Yang dirumuskan sekian tahun sampai tujuh tahun lebih. Tapi dia mencoba untuk mengolah, mengolah, mengolah sendiri. Apakah antum masih merasa aman dengan orang yang seperti ini? Naam, membikin subhat dengan menyatakan ya akhi orang-orang saya Yahya makan semangka di depan kita, orang kalian bertengkar di luar, tidak, dia makan pisang. Subhanallah. Atau sebaliknya, saya Yahya di depan saya makan pisang, antum bertengkar di luar yang tidak menyaksikan, mengatakan saya Yahya makan semangka. Di tempat lain dia mencontohkan lagi, saya Yahya sibuk apa saya Yahya memakai apa HP Nokia, antum bertengkar di luar memakai HP Samsung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ini? Bukan subhat? Hah? Kalau saya tidak sampaikan ke antum yang biasa taklim, mesti menyatakan, ya, masya Allah taklimnya bagus. Sama dulu waktu Asnur baru datang. Masya Allah, masya Allah. Ustadz Hasan itu doif hafalannya. Asnur Kowi hafalannya hafidul Quran. Subhanallah, jangan tertipu dengan hafidul Qurannya. Ya. Jangan tertipu dengan kekuatan hafalannya. Bukan itu nomor satu. Yang nomor satu adalah taufik minallah. Orang diberikan hati, lembut hatinya untuk menerima dan mengembalikan perkaranya kepada ulama dengan akal dan hati yang jernih. Yang menundukkan dengan kaidah-kaidah yang jelas lalu berpegang dengan ini. Bukan orang yang berpenyakit. Ya, bukan masalah hafalan nomor dua. Kalau antum dengarkan keterangan para ulama kita, orang-orang yang cerdas, ya, si Abdullah Mar'i baru datang di Yaman uh, dari Yaman waktu Dauro Bantul itu pernah menyebutkan ada seorang di Yaman yang masya Allah tiga bulan empat bulan hafal Sahih Bukhari Muslim. Sahih Muslim tiga bulan, Sahih Bukhari empat bulan, selesai tujuh bulan. Antum mampu itu. Zaka, kecerdasan yang menonjol ya tetapi tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang jadi hizbi tulen kata si dalam Mar'i nah Yusuf Qardawi orang cerdas tapi sesat iya kan subhanallah antum ini sangat mudah dibodoh-bodohin ya kita ini terlalu dangkal ilmunya mudah dibodoh-bodohin karena tidak mau mengembalikan kepada ya orang-orang yang terpercaya dari ustadz ulama-ulama kita, kemudian mereka hubungan ustadz-ustadz kita. Nah, tapi selalu ngeyel-ngeyel, selalu ini itu ini, banyak saja dalilnya. Subhanallah. Jangan. Ini berbahaya ikhwanifidin fiddin azakumullah. Nah, Akhirnya tidak ada solusi. Nah, tidak ada solusi. Dalam pertemuan itu tetap saja dengan pendiriannya. Dan saya tidak tahu mudah-mudahan dia mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menerima olahan ulama dan tidak lagi membuat-buat subhat di tengah-tengah ikhwah, baik di majelis-majelisnya atau di luar majelis-majelisnya. Nah, Taib. Jadi dengan ilmu ulama, dengan pemahaman ulama, dengan bijaksananya mereka pengalaman dan penerapan ilmu dan amal mereka terhadap manhaj robbani, manhaj yang mulia dan agung ini alladhi huwa bihaqqin yang itu adalah benar-benar hak benar adanya dan sesuai dengan sifat ilahi naam terhadap risalah Muhammadiyah terhadap kerasulan nabi kita yang agung yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quranul Karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam Naam tilkar risalah risalah tersebut allati adaat al alam ba'da zulmatin wa wa anasathu ba'da wahsyatin Naam risalah itu yang telah menerangi alam semesta ini yakni diutusnya oleh Rasul diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa bayan hujan sehingga menerangi alam yang gelap ini menjadi terang. Naam. Lalu kemudian menyebar di penjuru dunia hakikatut tauhid, tentang tauhid yang benar, tentang kesempurnaan iman, tentang keadilan di tengah-tengah makhluk, tentang persaudaraan antara kaum mukminin dan tentang rahmah kasih sayang. Semua itu menerangi alam semesta dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka hendaklah kita semua berpegang teguh dengannya. Naam. Wa nakhtim bihamdillah dan kita menutup dengan memuji Allah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya maka dengan demikian itu bergembiralah dia itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan lebih baik dari dunia dan seluruh isinya Naam, yaitu fadlullah wa rahmatih. Ketika kita mendapatkan keutamaan Allah dan rahmat Allah, yaitu taufik. Naam, mengenal hidayah, mendapatkan hidayah, mengenal dakwah yang hak ini. Maka itu lebih baik dari, dunia dan seluruh isinya. Naam, itu keutamaan min Allah. Wa nusalli wa nusallim على من جمع الله به قلوب أهل الإيمان وهد به من من نزغات الشيطان وعلى آله وصحبه من صدق فيهم من صدق فيهم قوله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين kata Bahani bin, bin Ali bin Buraik dan kita bersalawat salam terhadap seluruh orang-orang yang dikumpulkan oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan melalui dia hati-hati ahlul iman. Naam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah utus maka bersatulah hati-hati ahlul iman dan telah mendapatkanlah hidayah orang-orang yang terkena tipu daya tipu daya syaitan Naam. Wa ala alihi dan semoga salawat dan salam terhadap keluarganya pula sahabatnya dan orang-orang yang benar firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka wa naza'na ma fi sudurihim min ghil dan kami kata Allah mencabut dari dalam dada-dada mereka dari penyakit hasad dengki tajri min tahtihimul anhar dan mengalir di bawah mereka sungai-sungai surga dan mereka berkata segala puji bahannya milik Allah yang telah memberi hidayah kepada kita dan kita niscaya tidak akan mendapatkan hidayah kalaulah bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dan kami mencabut apa yang ada di dalam dada-dada mereka min ghillin dari penyakit hasad dengki. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersaudara di atas sururin mutaqabilin di atas kebahagiaan dipan-dipan yang mereka saling berhadapan satu dengan yang lainnya di dalam surga.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diketahui bersama kalau kalangan kaum muslimin khususnya di kota Kendari sangat banyak yang mengikuti media dakwah ICM. Diketahui pula kalau tokoh media ini akrab dengan sebagian pejabat Saudi Arabia. Bagaimana kita menjelaskan mengkompromikan hal ini agar tidak ada asumsi kalau kita salafiyun tidak loyal pada pemerintah. Lah. Nah, kita ini dua hal yang berbeda, ya. Yeah. Uh, kedekatan ya ICM dengan sebagian pejabat-pejabat Saudi Arabia ini bukan dalil ya bahwa mereka ini berada di atas al-haq. Lalu kemudian ketika kita membantah ICM berarti kita orang yang tidak loyal dengan pemerintah. Tidak ada hubungannya. Nah, maka pada kesempatan ini saya katakan ICM tidak menampakkan ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Apa cirinya? Yang pertama, antum lihat para ulama-ulamanya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya mereka ulamakan itu Syekh Uthaymin, Syekh bin Bas, Syekh Albani. Adapun nama-nama yang dipuji oleh ulama yang khusus tak khusus memiliki kekhususan dalam masalah manhaj ini membantah lul bidah lul ahwa dan firqa-firqa seperti Syekh Rabi, Syekh Mukbil, Syekh Ahmad An-Najmi tidak dipakai oleh Syekh. Ini menunjukkan ciri ahlu sunnah tidak ada pada dia. Dalam poin ini. Yang kedua teman-temannya. Lihat siapa yang bersama dia ustadz-ustadz salafiyin. Hah? Mungkin antum menjawab ada ar-roja. Ar-roja bukan salafiyin. Khalas. Ya kan? Karena radionya mengadakan link dengan TV Ar-Roja. Nah, masalah teman juga tidak tampak pada dia ciri-ciri ahlus sunnah. Nam, dalam hal dakwah kita lihat dalam hal dakwah bagaimana dakwah ICM. Ya. Naam, pernahkah dia membantah Wahda Islamiyah yang bermanhaj khawarij yang mentokohkan Abdurrahman Abdul Khalik, Salman Al-Auda, Safar Hawali, ait Al-Qarni? Hah? Semua ditahdir oleh ulama-ulama ahlus sunnah. Tidak pernah. Bahkan sebaliknya membela. Bahkan sebaliknya apa? Mem membela. Ya. Sampai dalam tauhid hakimiyah Zen-zen ini tidak tegas menyatakan tauhid hakimiyah itu sesat dan batil. Ya, tapi dia berbahasa bahasa yang kabur yang mengesankan bahwa tidak bisa disalahkan. Bah bahkan dohir dia menyatakan saya tidak berani menyalahkan. Ya, karena Abdurrahman Abdul Khalik menetapkan tauhid hakimiyah. Tauhid jenis yang keempat yang dengan itu para ulama mengatakan dia ahlul bid'ah, mubtadi. Abdurrahman Abdul Khalik. zenzen tidak tegas dalam menyatakan itu sesat dan itu batil. Naam. Ya. Jangan lagi antum berani-berani untuk datang atau antum bermuda-muda mendengarkan ya kalau orang awam ya nasihati dengan cara yang baik di mobil diputar demikian ya bertahap ya kita nasihati kalau dia mau mendengar alhamdulillah kita taklim dia mau mendengarkan masalah ciri-ciri ahli sunnah alhamdulillah nanti pelan-pelan kita masuk kita jelaskan ciri-ciri ahli sunnah demikian mereka bisa berpikir Oh tidak ada pada wahda, tidak ada pada ICM. Ciri-ciri ahlus sunnah. Dari sisi penampilan. Naam. Ya. Pakaian. Naam. Seorang ustadz tidak pantas memakai celana yang sempit kalau sujud. Kelihatan lekak-lekuk pantatnya. Ya. Bahkan kelihatan apa namanya? Apa? Hah? <laughs> Dua kelerengnya ya tidak pantas nah dan banyak sekali ciri-ciri alusunah yang lainnya yang tidak ada pada ICM ini nah juga antum lihat ulama-ulama yang selalu diundang ke sini kalau ahlus kalau seandainya itu ulama yang di, di, dikenal sebagai ahlus sunnah subhanallah akan datang dari berbagai penjuru Indonesia ini. Akan datang menghadiri syekh yang diundang tersebut. Berfikirlah dengan logis, wahai ahlus sunnah. Wahai kaum muslimin wal muslimat. Kalau dia menyatakan ahlus sunnah, dia mengundang ulama datang di Kendari sini, insya Allah semua salafiyin akan datang. Bahkan dari luar Kendari akan datang kalau ulama itu dikenal sebagai ahlus sunnah salafi. Nah, ya pernah dia telah menulis pamflet diumumkan uh, sekretaris Syekh Fauzan ya kan pernah antum ingat Hah? pernah dulu ada daurah tulis sekretaris Syekh Fauzan tempel di mana-mana subhanallah ternyata diklarifikasi tidak ada sekretaris Syekh Fauzan yang namanya itu ya nah di di waktu yang e, berlangsung kemudian hari saya dengar bahwa ternyata itu tanpa sepengetahuan dia. Ditulisnya pamflet itu tanpa sepengetahuannya Zenzen. Dan itu diakui salah, bukan sekretarisnya Syekh Soleh Fauzan bin Fauzan. Nah, ini kan apa? Ini menipu ini. Ya. Ditulis di sekretaris Syekh Fauzan nanti dikesan oh ini berarti orang dekatnya Syekh Soleh Fauzan, berarti ahlu sunnah.